Hadir sudah Apoy, oke okay, Kang Apoy Faang, Tommy, Opi Duh Opi seger amat Opi Pengantin baru boleh, terima kasih, selamat siang Iya Jamin rasaku <laughs> Pastinya akan menjamin rasa kita semua untuk menikmati lagu-lagu mereka yang terbaru dalam album terbaru Doain ya penonton pada dari eh, ke kitanya ya ke kitanya ya kalau dari awal di oh, itu itu jam berapa katakanlah eh, bentuk saya kita sama perempuan ke sama sama pacar di gitu, sini ya. kemudian ada eh, baik-baik sayang terus di, dipuji-puji sampai ke doa untuk sayang kapan kitanya kan gitu oke kita pergi keluar kota kita pergi kemana kemana ya ya nggak nggak setiap orang setiap ya laki-laki tempat suami masuk kami ya kami juga pengen dijamin perasaannya toh kesetiaan juga gak mutlak milik, perempuan laki-laki juga bisa jadi yang keren kan sama-sama bisa ngejamin siapa sih yang gak pengen dijamin oh luar biasa cocok nih ah, jadi sebenarnya yang sama-sama jaga sama-sama yang ditodong harus setia tuh gak hanya laki-laki eh, eh, perempuan terhadap laki-laki laki-laki juga akan menuntut itu ya itu ya oke okay. sebagai simbolis Album Jolly Doa Ikhlas Penonton Bismillahirrahmanirrahim juni dan semua Tepuk tangan Albert Novel untuk Wali Ini dia Iya boleh dibantu Mas Aji Dan yang berikut ini adalah apresiasi dari Naga Suara atas prestasi Wali selama kurun waktu 6 tahun Sejak mereka rilis album perdana di 8 Agustus 2004 Sampai dengan 5 Juni 2014 telah mencatat jumlah download baik itu Rikbeko maupun physical sini dong ya, ya ya. di Indonesia dan juga di negara tetangga sebanyak 81 juta 693 download RBT plus penjualan CD dan VCD. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi atas kehebatan prestasi Wali yang luar biasa. Semoga ini semua tidak menjadikan mereka tinggi hati, tetap rendah hati, tetap membumi dan juga tetap menjadi wali kebaikan buat kita semua melalui lagu-lagu dan lirik. Eh, foto berempat yuk. Foto okay. Terima kasih Pak Rahayu, sukses untuk Naga Suara, sukses untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman media Nantikan kehadiran konser launching Wali yang spesial Itu adalah prestasi uh, apa apresiasi dari Naga Suara untuk sebuah band yang ada di Naga Suara dan mungkin ada di dunia cuma Wali sebanyak mencapai apa 79 juta download totalnya 81 juta sekian dalam kurun waktu 6 tahun. Ya, wow. ya bisa dibayangkan bagaimana kekuatan musik Indonesia lewat fenomena Wali ya itu dibajak kalau nggak dibajak berapa mungkin lebih ya pak 500 juta download ya <laughs> Amin. Dalam kondisi dibajak saja sudah puluhan juta ya. Oke, jadi memang ada apresiasi dari Pak Rahayu sendiri diberikan pada Wali atas prestasinya dari album pertama ya.